Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as salih Malam ini adalah ya malam pertama ya edisi perdana untuk kita bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang sangat berharga yaitu Al-Aqidah atau Hawiyah ya sebuah kitab yang sangat masyhur di kalangan Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Imam atau Hawi rahimallahu taala. Sebagaimana kebiasaan para ulama yang ada mereka sangat memperhatikan masalah kitab-kitab akidah ulama salaf terdahulu. Oleh karena itulah mereka pun berusaha untuk mensarah ya, menjelaskan ucapan-ucapan ulama salaf tersebut. Eh, di antaranya eh, kitab akidah Tohawiyah ini ini banyak sekali sarahnya, artinya penjelasannya, matanya dikarang oleh Imam At-Tahawi. Eh, kalau kita dialamin kitab tauhid itu matanya dikarang oleh Syekh Islam Muhammad Abdul Abdul Wahab ya. Disarah dijelaskan oleh cucu beliau Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, Akhidat ini ini namanya matannya ya. Asal bukunya namanya Akidah Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi. Sarahnya, penjelasannya ini banyak sekali sekarang ini. Ada sarah atau taklik singkat Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan. Ya. Demikian pula ada yang paling lengkap ya atau paling bagus sarahnya yang paling ya panjang sekali yaitu yang dikarang oleh Al Imam Ibn Abil Is Al Hanafi rahimallahu taala. Ya. Ini yang paling lengkap. Eh, namun ini ya saya rasa bukan tingkatan kita di sini ya. namun itu tingkatan ya anak-anak pesantren ya atau mahasiswa yang mana saya juga mengajar kitab itu di Al Furqan untuk tingkatan yang terakhir eh jangan dua jilid yang sangat tebal ya oleh itu kita berusaha di sini memakai sarah yang insya Allah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek yang penting bisa dipahami dengan baik yaitu Sara al aqidah tahawiyah al muyasar ya, Sara aqidah tahawiyah al muyasar artinya yang mudah ya al muyasar itu yang mudah untuk dipahami namanya saja al muyasar berarti tidak terlalu panjang namun bisa untuk dijadikan pegangan sebagai rujukan untuk kita mempelajari al aqidah atau hawiyah. sarahnya ini dikarang oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman al Khumayis Eh, salah seorang dosen, insya Allah kalau nggak salah di Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh sana. Ini cara singkat tentang buku yang kita akan pelajari insya Allah taala. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, maka sebagaimana biasanya, eh, sebagaimana dikatakan orang tak kenal maka tak sayang, maka perlu kiranya untuk kita membahas sedikit tentang biografi biografi Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Eh, siapa Imam Tahawi itu? Pengarang kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini. Ini secara singkat kita akan bahas. Adapun nama dan nasab beliau Huwal Imamu Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibni Salama Ibni Salama Ibni Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri Al tahawi Nama beliau adalah ya, Abu Ja'far Ini kunyah beliau Abu Ja'far Nama beliau adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibni Salama Ibnu Salama ya. Kakeknya namanya Salama ya, Buyutnya lagi Salama juga Cuma pendek <coughs> Ibni Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri Beliau dari Mesir. Ya, Hawi. Hawi. Di sini kenapa disebut dengan atau Hawi? Nasabuhu ila Toha, Qaryatun min Qura Sa'id di Misra. Ya, dikatakan atau Hawi itu nisbat kepada sebuah desa yang ada di Mesir. Ya, seperti kita kalau ya Al-Jawi ya Abdurrahman Al Jawi dari Jawa ya hmm. seperti itu atau Hawi dari sebuah tempat atau desa yang ada di Mesir nama yang terkenal dari beliau ini ya Imam atau Hawi ya namun lengkapnya tadi Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad dan seterusnya Al Misri atau Hawi sekarang wiladatu wanas atuhu kelahiran dan pertumbuhan beliau. Uli dasana mi'ataini watis atin wasalasina hijriatan. Beliau dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Dilahirkan pada tahun 239 Hijriah. Ya, termasuk ulama as-salafus radhiyallahu taala anhum. Wa qad Tahawi fi baiti ilmin wa fadlin. Beliau tumbuh di sebuah keluarga atau rumah yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan. Fa'abuhu kana min alil ilmi. Ayah beliau termasuk ulama. Ya, maka tidak aneh kalau anaknya juga menjadi ulama. Ya, maka kalau kita mau menjadikan anak kita sebagai ulama, jadilah ulama dahulu atau paling tidak mengikuti jejak al ulama. Kemudian juga uh, ayah beliau termasuk wal basar syi'ri wa riwayatihi termasuk ahli dalam masalah sastra Arab ya bisa membuat syair-syair dan seterusnya. Ini ayah beliau. Wa ummuhu ma'dudatun fi ashabi Syafi'i alladzina kanu yahduruna majlisahu ayahnya seorang ulama, ibunya muridnya Imam Syafi'i. Ya, kedua-duanya adalah penuntut ilmu agama. Maka anaknya pun mengikuti jejak orang tuanya. Eh, sebagaimana kata Nabi SAW, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Majusi, Yahudi ataupun Nasara. Kalau di sini kita lihat bagaimana Imam At-Tahawi tumbuh ya dalam pendidikan kedua orang tuanya yang dua-duanya termasuk al ulama. Eh bukan hanya ayahnya saja, namun ibunya juga termasuk orang-orang yang ikut duduk di majelisnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Wa khaluhu huwa Imamul Muzani afqahu ashabil Imam Syafi'i. Pamannya Imam Tahawi dari ibunya Al-Khal. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau paman dari ibu itu namanya Al-Khal. Kalau paman dari bapak itu namanya Al-Am. Ya. Wa khaluhu al-Imamul Muzani. Orang tuanya ulama, pamannya juga ulama yang terkenal yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini kalau insya Allah orang-orang NU banyak yang paham ya ya yaitu salah satu murid seniornya Imam Asyafi rahimahullah taala yang menisbatkan diri kepada Asyafi'iyah pasti mengenal nama ini Imam Al-Muzani eh, salah, seorang, salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling senior yang banyak menyebarkan ajaran Imam Asyafi rahimahullah demikian pula Waqat asaral a'immatal huffaz min ashabil kutubi sittah. Keluarganya keluarga ilmu, keluarga ulama. Demikian pula pada waktu hidupnya beliau banyak para ulama-ulama khususnya al hadis yang ada di sekitar beliau. Yang mana beliau yaitu Imam Tahawi banyak menimba ilmu dari mereka. Yaitu antaranya pengarang kitab Sunan Al-Arba'ah ya. Di antaranya nanti akan kita sebutkan di antara guru beliau adalah Imam Abu Dawud. Ya. Imam An-Nasai, pengarang kitab Sunan An-Nasai, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang semasa dengan beliau, yang mana beliau banyak belajar dari ulama-ulama tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang rehlatuhu. Perjalanan ilmu beliau atau belajaran dalam menimba ilmu. Walam takun lil Imam Tahawi kabiru rehlatin. Imam Tahawi tidak banyak melakukan perjalanan atau safar dalam rangka menimba ilmu. Ini wallah alam dikarenakan pada waktu itu di Mesir sangat banyak ulama yang beliau bisa menimbu, menimba ilmu dari mereka. Makanya beliau tidak banyak pergi dari Mesir fahuwa lam yufarik Misra illa indama arsalahu wali Misra Ahmad ibnu Tulun ila Syami. Beliau tidak meninggalkan Mesir kecuali pada saat diperintahkan oleh penguasa Mesir pada waktu pada waktu itu yang bernama Ahmad bin Tulun untuk pergi ke negeri Asam. Ya, kalau dahulu itu meliputi Palestina, Syria, demikian juga dengan Yordania namanya negeri Asam. Pada waktu itulah ya, beliau banyak menimba ilmu dari ulama yang ada di negeri Asam. Jadi ulama-ulama yang pernah beliau kunjungi tentunya di Mesir dan juga di negeri Asam. kola khilala sana mi'ataini wa samanin wa sittina ila mi'ateni wa tis'atin wa sittina hijriyatan. Beliau pada waktu keluar dari Mesir tahun 268 268 sampai 269 tahun saja beliau meninggalkan Mesir menuju ke Sam. Ya. Pada waktu itulah beliau pergi ke eh kalau sekarang namanya Gaza, Jalur Gaza. Demikian pula Askola yang ada di Palestina juga, Watobaria, Wabaitil wa Maqdis. Eh disitulah beliau menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada pada saat itu. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu ja'bul ulama, Eh, kebiasaannya para ulama menimba ilmu dari para ulama dengan mengadakan erehlah perjalanan untuk menimba ilmu. Imam Bukhari yang sudah sering kita sampaikan, kata beliau, laki tu aksara min al-firajilin bil ansar. Aku pernah berjumpa dengan lebih dari seribu ulama di seluruh penjuru negeri di Mekah, di Madinah, di Syam, di Yaman dan seterusnya untuk menimba ilmu agama. Makanya mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam belajar ilmu agama karena betul-betul mereka mencurahkan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu agama tersebut. Sebagaimana dikatakan, "Ida ataitaka kullaka yu'tika ba'dahu." Apabila engkau mencurahkan seluruh apa yang engkau miliki untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan sebagiannya saja. Wa idza a'taita ba'daka la yu'tika syai'an. Namun jika engkau memberikan ya, sebagian dari apa yang engkau miliki untuk ilmu, maka ilmu tidak memberikan apapun kepadamu. Kalau sekedar setengah-setengah, ya, ya alhamdulillah dapat pahala juga, cuma ilmunya yang apa? Ya setengah-setengah juga atau setengah paham atau enggak. Ini rehlanya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Sekarang suyukuhu. Di antara guru-guru Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Di antara guru-guru Imam Tahawi rahimahullah yang pertama tadi al imam Muzani. Pamannya beliau sendiri. Eh, paman dari ibu. Demikian pula Al-Imam An-Nasai. Pengarang kitab Sunan An-Nasai. Demikian pula Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Demikian pula Al-Imam Ar-Rabi Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini juga merupakan salah satu murid senior Imam Asyafi rahimullah Ini diantara ya, sekian banyak guru-gurunya Imam At-Tahawi. Imam Muzani, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam uh, eh, Sulai eh, rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Sekarang akwal ulama fil Imam Tahawi. Bagaimana pandangan ulama ya, tentang Al-Imam At-Tahawi. Ini kita selayaknya untuk mengetahui agar nanti apa yang kita ambil ilmu dari beliau itu jelas-jelas kita mengambil ilmu dari seorang ulama yang dipercayai oleh ulama-ulama yang lainnya. Kalau Imam As-Sam'ani fil Ansab, Imam As-Sam'ani pernah berkata tentang Imam Tahawi, karena imaman siqatan." Imam Tahawi adalah seorang imam yang siqah, yang terpercaya. Sabtan, artinya kokoh dalam hafalannya. Faqihan, seorang yang faqih. Aliman, seorang yang alim lam yukhallaf misluhu yang tidak ada yang semisal dengan beliau eh, khususnya pada zamannya demikian pula Imam Az-Zahabi pernah berkata dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala Al-Imam Tuhawi adalah Al-Imamul Allama Al-Hafid Al-Kabir eh, beliau adalah seorang imam seorang Al-Allama alim yang eh, sangat mendalam ilmunya Al-Hafid Al-Hafidnya adalah gelar bagi orang-orang yang sudah ya, tingkatan tinggi dalam masalah ilmu hadisnya. Al-Kabir ya, yang merupakan ulama senior. Muhaddisud Diyar Al-Misriyah, ahli hadis di negeri Mesir. Wa dan juga termasuk eh, negeri Mesir. Ini di antara pujian ulama tentang Imam Tahawi rahimahullah. Tema yang terakhir tentang biografi beliau wafatuhu, wafatnya Al Imam Tahawi. Tufiyal Imam Tahawi sana salasi wa wahidin wa, is, eh, wa, sala, wa isrina hijriyatan. Beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah. 321 Hijriah. Lailatul Khamis pada malam Kamis mustahil Dzulqa'dah di Misrah. Eh, awal bulan Dzulqa'dah di Mesir. Ini sekilas tentang biografi Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Jadi jelas beliau termasuk salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah yang hidup pada abad ketiga Hijriah yang banyak menemui ulama-ulama ahli sunnah pada saatnya itu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Eh, di sini sekarang kita akan eh, bahas mukaddimah dulu, eh pembukaan dari pensarah ya, mukaddimah dari pensarah kitab ini agar kita mengetahui secara global sebelum kita masuk kepada perincian tentang isi daripada kitab ini. Setelah pengarang atau pensarah ya di sini membawakan khutbatul hajah seperti yang sudah sering kita sampaikan innal hamdulillah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fahaza sarhun mujazun libayani i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah ala madhabi fuqaha ilmillah. Ini adalah syarah yang singkat untuk menjelaskan keyakinan atau akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan mazhabnya para fukoha, eh, para ulama-ulama agama ini. Khususnya ulama ini yang dimaksud adalah Abu Hanifah yang lama lengkapnya adalah An-Nu'man Ibnu Sabit Al-Kufi ataupun akidahnya Imam Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Ansari. Ini diantara murid-muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Waladhi karrarahu anhum al-imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Yang mana akidah ini diikrarkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi di sini kurang lebihnya kita ini akan mempelajari akidahnya Imam Abu Hanifah dan para sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau kita mau tahu akidahnya Imam Abu Hanifah atau akidahnya ulama-ulama yang segaris dengan beliau khususnya dalam masalah fikih atau yang dikenal dengan istilah Al-Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah ini akidahnya Imam Abu Hanifah dan para pengikut beliau yang memang betul-betul setia mengikuti ajaran Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Jadi kalau kita lihat imam yang empat itu kita bisa mengetahui akidah mereka lewat kitabnya mereka langsung atau lewat kitab-kitab para pengikutnya. Kalau Imam Syafi'i tidak ada kitab khusus tentang akidah. Ya. Namun kita bisa mengetahui lewat karangan-karangan beliau yang lain atau lewat karangan para pengikutnya. Di antaranya Imam Al-Muzani. Pengikutnya Imam Syafi'i punya karangan tentang akidahnya Imam Asyafi'i. Imam Ahmad ini punya kitab sendiri tentang masalah akidah yang sudah kita pernah pelajari yaitu kitab Usulu As-Sunnah. Ada kitabnya langsung karangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik tidak diketahui. Tidak memiliki kitab khusus tentang masalah akidah. Namun akidah beliau beliau sampaikan dalam kitab-kitab yang lain di dalam kitab-kitab yang e, berpencar ya, tidak satu tempat. Imam Abu Hanifah eh, punya kitab sendiri sebetulnya. Imam Abu Hanifah punya kitab sendiri tentang masalah akidah yang dikenal dengan istilah al-fiqhul akbar. Meskipun ada khilaf antara para ulama apakah betul itu punya Imam Abu Hanifah ataukah tidak. Namun yang raja insya Allah itu adalah kitabnya Imam Abu Hanifah. Al-Fiqhu Al-Akbar yang mana pernah kita uh, mempelajarinya dan kita pernah mengajarkannya di Ampel Sawan sana yang juga dengan Sarah Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Rahman Al-Khumaisi. Kemudian waqad aja dan wafa rahimallahu taala. Dan Imam Abu Ja'far Tohawi ini sangat bagus dalam penyampaian tentang akidah yang diyakininya ini. Wa kaifala wa huwa asbatu man naqala aqidat al-a'immatil mazkurin. Katakan tadi bahwasanya Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini pengikutnya Imam Abu Hanifah. Ya apalagi khususnya dalam masalah fikih beliau lebih condong kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Makanya beliau dikenal dengan Al-Hanafi, pengikutnya Imam Abu Hanifah. Makanya ketika beliau menyampaikan masalah akidahnya Imam Abu Imam Abu Hanifah, ini sangat pandai dalam menyampaikan karena beliau termasuk pengikut setianya Imam Abu Hanifah. Lirusuki ilmi wa makati fil mazhabil Hanafi. Beliau Imam Tahawi ini sangat kokoh ilmu beliau dan sangat tinggi kedudukan beliau dalam mazhab Al-Hanafi, mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Fahuwa asbatu man qarrara aqidataha ulil a'immah beliau ya, termasuk orang yang paling cocok atau pantas dalam menyampaikan akidahnya para imam-imam tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Abdullah At-Taibani. It inna thiqatun inal fuqaha wal muhaddisin. Imam Abu Ja'far Thahawi termasuk orang yang thiqah terpercaya di kalangan para fuqaha dan ahli hadis. Wa qatalaqat jamaahirul ummah hadzal matna ala riqarar Thahawi bil qabul kaum muslimin ini sangat menerima ya, kebanyakan ya, kebanyakan kaum muslimin menerima kitab yang dikarang oleh Imam atau tahawi di sini yaitu kitab Al-Aqidah atau hawiyah. ya, makanya di mana-mana diajarkan bukan hanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahkan di mana-mana dipelajari eh di Saudi Arabia yang notabene adalah dalam masalah fikih adalah Hambali pengikut Imam Ahmad namun masalah akidah merujuk juga kepada akidah atau hawiyah. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Wa kasurat suruhatuhu wa ta'liqatu alaih. Makanya banyak sekali salah-salah dari kitab ini ataupun taklik komentar-komentar tentang kitab ini. Faminhum man wafaqa sunnah. Namun di antara yang mensarah kitab akidah tahawiyah ini ada yang benar Artinya betul-betul mensara sesuai dengan metode al-sunnah wal Jamaah. Wa minhum man salaka tariqatal mutakallimin. Namun sebagian lagi ada yang mensara namun di atas metode yang batil yaitu di atas metode filsafat. Ini juga ada. Eh makanya seperti yang dikatakan as-saifu bidharibihi. Pedang itu sesuai dengan yang memegang. Buku apapun yang baik kalau yang megang jelek, ya, maka sarang yang keluar apa? Hmm. Akan jelek. Eh seperti pedang, pedangnya masuk tajam, ya. Samurai yang tajam dari Jepang misalnya, ya. Namun yang megang ya anak kecil, nggak akan mungkin bisa apa? melukai musuh. Tidak akan banyak bermanfaat, bahkan mungkin apa bisa menjadi bomrah Nah itulah yang terjadi sekarang. Bagaimana kelompok al bid'ah mereka ketika menjelaskan kitab kita yang bagus, eh bahkan al quran al Karim. Ya. Mereka tafsirkan namun salah menempatkan tafsirannya. Makanya istilah asy bidharibihi pedang itu sesuai dengan yang memegang ini adalah suatu ya bisa dikatakan pepatah yang sangat berharga. Ya, demikian pula kitab ulama as kalau yang mensarah adalah orang-orang yang sangat jauh daripada metode dari sunnah maka sarahnya akan batin. Maka jangan kita terpengaruh dengan eh, slogan ataupun ya kitab terkadang bisa disalahpahami. Wa min a'bami hadhihi syuru' wa ahzariha faidatan syarh al-Imam Ibn Abil Is al-Azra'i al-Hanafi rahimahullah taala. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Namun sarah yang paling mantap istilahnya adalah sarahnya Al-Imam Abu Ja'far atau Abu, Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Ya, sarah yang paling mantap adalah sarah yang dikarang oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Yang saya punya dua jilid tebal ya sekitar kalau tidak salah 800 halaman. Dua jilid itu sekitar 800 halaman yang kita ajarkan setiap tahunnya di Al-Furqan untuk kelas yang paling tinggi selama setahun penuh kita ngajarkan setiap hari Sabtu. Ya kalau yang mau lengkapnya bisa ikut di sana. Ya. Wa qad 'ala Tahawi fi hadil aqidah salasu masail. Namun, eh bagaimanapun kedudukan ulama, namanya ulama manusia pasti ada salahnya. Nih, di antaranya juga di sini dikatakan akidah tohawi ini ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan. Ya. Bagaimana juga kata Imam Syafi'i, Beliau mengatakan, Ya ballahu an yutimma ila kitabahu. Allah enggan untuk menyempurnakan kitab apapun kecuali kitabnya, yaitu Al-Quran. Itu saja yang maksum. Selain itu, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Tapi contohnya di sini, akidah Tohawiyah ini kitab yang masalah Allah, yang saya katakan istimewa, yang paling mantap. Ya. Akan tapi, namanya manusia pasti ada kesalahan. Di sini kata pensara Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz, ada tiga hal yang perlu diluruskan dalam akidah ini. Ya, secara global, ya tentang masa nanti akan kita bahas ucapan Imam Tohawi yaitu bahwasanya Allah itu Kodimun Ini seolah-olah ditetapkan sebagai nama Allah. Allah Kodim Kodim itu sebagian orang mengatakan itu nama Allah padahal itu bukan nama Allah. Tidak ada dalilnya. Makanya di antara yang apa? Perlu diluruskan nanti. Demikian pula ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha wal adawat. Akan kita bahas di sini pengarang menjelaskan menyebutkan tentang sifat-sifat untuk Allah yang dinafikan dari Allah namun tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah alaihi wasallam. Ini juga perlu nanti diluruskan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang perlu diluruskan juga masalah istilah al-iman. Sebagaimana kita ketahui tadi, Imam Abu Ja'far atau Hawi ini pengikut setianya Imam Abu Hanifah. Sampai kesalahannya pun apa? Diikuti. Ya. Di antaranya Imam Abu Hanifah di antara kesalahan beliau rahimahullah, beliau mengatakan iman itu hanya sekedar keyakinan dalam hati, ucapan dirisan Amal perbuatan bukan bagian daripada al-iman. Ini kesalahan Imam Abu Hanifah yang diikuti oleh Imam At-Tahawi. Nanti akan diluruskan oleh sang pengarang. Intinya bagaimanapun ya kitab para ulama ahli sunnah ada kesalahan di sana di sini. Namun tetap kita junjung tinggi mereka karena mereka adalah para mujtahidun kalau salah pasti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahannya tidak boleh kita untuk mengikutnya. Inilah pertengahannya ahli sunnah. Mengetahui kedudukan ulama. Namun tidak fanatik buta dengan ulama. Atau taklid buta dengan ulama. Salah tetap dikatakan salah. Cuma tetap dijunjung tinggi dan dihormati. Farahimallah al-imamaini at-tahawi wa ibn at-tahawiyah wa ibn abil is wa al imati ajma'in. Semoga Allah merahmati dua imam kita yaitu Imam tohawi dan Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dan juga seluruh imam-imam al-sunnah wal jamaah ala khidmat yang sunnah wali akhir al-sunnah wal jamaah atas jasa mereka dalam menyebarkan sunnah dan juga akidah al-sunnati wal jamaah wa ahbabtu an asroha hadil akidah sarhan mujazan dan aku lebih cenderung untuk mensarah akidah ini dengan sarah penjelasan yang singkat. Yunasibul mubtadi'ina min talabatil ilmi yang sesuai dengan para pemula dari penuntut ilmu agama. Ya mohon maaf ya, ini nggak sengaja. Ya, kita pilihkan ini bukan kita mengatakan antum pemula. Ya antum senior senior ya. Cuma tawaduk sajalah. Ya. Tidak sengaja di tempat. Iya. <laughs> Wayan Paul ama ya semoga bermanfaat bagi ya, keseluruhan dari kaum muslimin. Ya ini secara singkat mukadimah dari pensarah kitab ini yaitu Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz rahimahullah taala. Ya sekarang kita masuk kepada akidah atau hawiyah dan juga sarahnya. Qala imam Al-Hujjah Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bi Misra rahimallah. Berkata Al-Imam Al-Hujjah yang kunyanya adalah Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi di Misra rahimallah. Beliau mengatakan haza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala mazhabi fuqaha ilmillah. Apa yang akan disebutkan ini adalah penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan mazhabnya fuqaha ilmillah, para ulama-ulama Islam. Di antaranya Abu Ja'far Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi, wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan al sibani Ini adalah akidahnya tiga imam ini dan juga mewakili akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah secara global. Eh meskipun tadi dikatakan ada tiga hal yang perlu diluruskan, artinya tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma secara umum ini sudah mewakili akidahnya Ahlussunnati wal Jamaah. Ridwanullahi alim ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa ma ya'taqiduna min usulid din apa yang akan disebutkan ini adalah keyakinan mereka tentang usuluddin, ya, akidah. Wa yadinuna alamin yang dengannya mereka itu berpegang teguh. Ini mukadimah dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala. Jadi yang akan dijelaskan ini masalah akidah, bukan masalah fikih. Akidahnya siapa? Akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang diwakili oleh tiga imam tadi. Ini kurang lebih mirip dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dulu pernah kita pelajari pertama kali di Al-Amin. Syekhul Islam mengatakan Hada i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamisa'a ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah akidahnya Firqah Najiyah, kelompok yang selamat, Al-Mansurah yang ditolong, sampai hari kiamat, yaitu akidah al-sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin ada yang bertanya, apa sih makna akidah itu sendiri? Apa sih inti akidah itu? Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam pada lanjutan ucapan beliau tadi. Beliau mengatakan tadi ini ada amma ba'du. Ini adalah akidah firqa najiyah kelompok yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat yaitu akidah al wal jamaah. Apa akidah al-sunnah wal jamaah? Wa huwal imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ti ba'dal mauti wal qadar khair wa syarri. Akidah secara global itu adalah rukun iman yang enam. Ya, kalau kita ditanya apa akidah, itu rukun iman yang enam. Demikian pula Syekh Muhammad bin Salih Simin di eh, dalam kitab beliau Akidah Al-Sunnah wal Jamaah beliau mengatakan akidah tuna al-imanu billah wa malaikati wa kutub sampai terakhir. Kata beliau, akidah kita adalah ya rukun iman yang yang enam itu. Jadi simpel jawabannya apa itu akidah? Jawabannya tadi, rukun iman yang enam. Demikian pula dalam kitab ini, kitab akhir Tuhawiyah ini. Sebetulnya kalau mau kita ringkas, ya tidak keluar daripada enam rukun tadi. Di antaranya yang pertama di sini dimulai dengan nakulu fi tauhidillah mu'taqina bi taufikillah. Bila mengatakan kita mengatakan tentang tauhidullah. Ya. Di sini beliau memulai apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dengan pengungkapan yang yang lain. Di sini mungkin juga perlu kita sampaikan keterkaitan antara akidah, kata-kata iman dan apa? At-tauhid. Ya mungkin ada yang bertanya, apa bedanya akidah, iman dan at-tauhid? Kita katakan akidah itu lebih umum ya, daripada tauhid daripada apa? iman ini kalau kita ditanya perbedaannya. Meskipun kalau disamakan ada kesamaannya. Ya. Akidah itu adalah nama lainnya ada tauhid, nama lainnya adalah apa? Al-iman. Makanya ulama-ulama al-sunnah dahulu ketika mengarang kitab akidah ada yang dinamakan dengan kitab tauhid. Ya. Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab akidah namanya judulnya Kitab Tauhid. Tenang apa akidah? Demikian pula Imam Ibnu Mandah punya kitab namanya Kitabul Iman tentang masalah akidah. Jadi, kalau dikatakan sama ya sama. Dalam istilah para ulama dahulu, iman namain daripada akidah, tauhid namain daripada akidah. Cuma kalau kita ditanya apa perbedaannya? Jadi intinya ada persamaannya, ada apa? Perbedaannya. Kalau tanya perbedaannya, akidah itu lebih umum eh, daripada iman dan daripada apa? Tauhid. Akidah mencakup rukun iman yang yang enam. Iman yang pertama apa? iman kepada kepada Allah. Iman kepada Allah ini mencakup tiga bentuk tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma dan ya. Jadi kalau kita buat lingkaran besar itu lingkaran besar adalah akidah. Ya. Lebih kecil lagi adalah apa? Hah? Al-iman. Lebih kecil lagi apa? At-tauhid. Itu kalau kita mau ya sekedar membedakan dalam segi istilah. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita mengatakan tentang tauhidullah mu'taqidin. Kita yakini bitaufikillah dengan taufik dari Allah. Innallaha wahidul la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini ucapan Imam At-Tahawi. Sekarang kita baca sarahnya. Ini eh, di sini ada yang perlu kita loncati ya yang berkaitan dengan masalah pembahasan al bahasa. Eh sebelum ada cara disebutkan tentang al tuh. Kalau yang megang mungkin ya buku yang ada di hadapan anak ini, ini disebutkan sebelum cara ada pembahasan masalah bahasa. Eh kita tinggalkan. Langsung sarahnya. Demikian juga nanti setelah akhir pembahasan ini ada al munakosa yaitu pertanyaan sebetulnya. Ya cuma ya kita takut antum lari semuanya. Jadi ya sudahlah. Tidak saya pertanyaan. Kita baca sarahnya. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais rahimahullah berkata, "Inna Allah Ta'ala wahidun fi kulli Tadi Imam Tahawi mengatakan Allah Maha Esa tidak ada sekutu baginya. Apa sarahnya? Yaitu bahwasanya Allah Maha Esa dalam segala sesuatu. Wahidun fi zatihi. Dia Esa dalam zatnya. Wahidun fi af'alihi. Esa dalam perbuatan-perbuatannya. Wahidun fi asma'i wa sifati. Maha Esa dalam nama-nama dan juga sifatnya. Wahidun fi istiqaqi lil ubudiyah. Demikian juga Maha Esa dalam apa? Haknya untuk disembah. Ini mencakup apa? Pembahasan tiga bentuk atau Oleh nah, karena itulah ini juga membantah eh, statement atau pernyataan atau subuhat yang mengatakan bahwasanya yang membagi tauhid menjadi tiga itu adalah pertama kali Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Ibn Taimiyah rahimahullah meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya. Di sini sebetulnya Imam Tahawi sudah apa? Membagi tauhid menjadi tiga. Cuma apa? Tidak secara langsung. Demikian pula sebetulnya lebih dahulu lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam sebagai ucapan beliau mengatakan Wallahu yud'a min a'la la min asfal. Manusia itu berdoa kepada Allah dan Allah itu ada di atas bukan di bawah. Fa'inal asfal laisa min sifatir rububiyah walal uluhiyah. Karena sifat bawah itu tidak layak bagi rububiyah ataupun uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah sudah membagi tauhid menjadi tiga. Maka sangat batil kalau ada orang mengatakan yang pertama kali mengadakan pembagian tauhid menjadi tiga adalah Syekh Islam. Ini sangat batil. Ulama salaf terdahulu sudah mendahulunya. Di juga Imam Abu eh, Imam Abu Ja'far atau Hawi. Allah Maha Esa dalam zatnya. Tidak ada yang serupa dengan zatnya Allah. Tidak ada yang serupa dengan perbuatannya Allah. Tidak ada yang serupa dengan nama ataupun sifatnya Allah. Dan juga tidak ada yang serupa dalam haknya untuk disembah. La syarikalau fi syai'in min dzalik. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala hal tersebut. Fala syarikalau fi khalqi wa amri Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan ataupun dalam syariatnya. Yang berhak menciptakan hanyalah Allah. Yang bisa menciptakan hanyalah Allah. Demikian pula yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54 Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hak Allah untuk menciptakan dan untuk memerintahkan. Yang berhak menciptakan hanyalah Allah, yang berhak menciptakan hanyalah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Ini berkaitan dengan masa tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Demikian pula Allah berfirman, "Wahal min khaliqin ghairallah yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini pertanyaan ingkari Pertanyaan untuk mengingkari artinya tidak ada yang menciptakan memilih rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ar-rububiyah. Wala syarika lahu fin naf'i wad dharri wal imanati wal ihya wa ghairi dzalik min alwani tasarruf wa tadbir fi hadzal kaun. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam masalah memberikan manfaat ataupun memberikan madarat. Yang wajib kita yakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat amat madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah." Katakanlah wahai Nabi, bahwasanya aku kata Nabi SAW tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang dikenal dengan hadis uh, ihfadillah yahfadka hadis wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas Rasul mengatakan wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisain lam yanfa'uka illa bisain qad kataballahu la ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat bagimu mereka tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu Demikian pula sebaliknya, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan, memadaratkan dirimu, tidaklah mereka bisa kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Eh semuanya hak Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat ataupun madarat. Demikian pula yang berhak mematikan dan yang bisa menghidupkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Tauhid rububiyah tentang masalah keyakinan Allah lah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan Allah lah satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta ini. Dan itulah makna Rob, ya. Makna Rob itu adalah eh makna Rob itu mengandung tiga hal. Menciptakan, memiliki dan mengatur. Nah itu makna tauhid ar-rububiyah. Meyakini yang bisa menciptakan, memiliki dan mengatur hanyalah Allah semata. Wa kadzalika wala syarika fi asma'i wa Demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu memiliki sifat yang sangat mulia. Tidak bisa disamakan dengan makhluk meskipun terkadang apa lafaknya sama, cuma hakikatnya berbeda. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala namanya Al Al Alim. Ya, mungkin ada juga manusia namanya Al Alim, cuma ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya manusia. Ilmunya Allah tidak terbatas. La yadillu rabbi wa la Rabbku kata kata Allah Subhanahu wa taala la yadillu rabbi. Ya, Rabbku kata Nabi sallam tidak yadil ya tidak iya yadil tidak jahil ya tidak mengetahui sebelumnya artinya Allah ilmunya selalu ada azaliun dan tidak akan didahului di, diikuti dengan apa kelupaan ilmunya Allah tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan kelupaan ya. adapun ilmunya makhluk ya dahulunya tidak tahu kemudian apa? Lupa. Ini ilmunya apa? Makhluk. Ya. Namanya sama, al-alim. Sifatnya sama ilmu. Manusia punya ilmu, Allah punya ilmu. Cuma apa? Tidak sama. Demikian pula dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah Artinya hanya Allah, hanya Allah lah satu-satunya sembah yang yang hak. Ya sebagaimana Allah berfirman, "Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min al batil." Demikianlah bahwasanya Allah satu-satunya sembah yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wala yatimmu tauhidu abdin hatta yatakhallasa min kulli anwa'i syirki hadhihi dan tidak akan sempurna tauhid seorang hamba atau mungkin kalau bisa katakan tidak sah tauhidnya seorang hamba sampai dia melepaskan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesirikan dalam tiga hal tadi. Tauhid ada tiga macam. Rubia, ulia, dan asma wasifat. Demikian pula syirik. Ya, karena tauhid adalah wasirik. Ada tiga macamnya syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam masalah asma wa sifat. Dikatakan oleh pengarang di sini tidak sempurna atau tidak sah tauhidnya seorang hamba sampai dia melepaskan dirinya dari tiga macam bentuk syirik. Ya. Syirik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi kalau kita contohkan syirik dalam masalah rububiyah meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah Eh, seperti orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, mereka mengatakan bahwasanya ada sebagian wali-wali mereka yang ikut andil dalam mengatur alam semesta. Ya, mereka mengatakan ada namanya Aktob, Abdal, Ghaus, dan lain sebagainya. Ini secara maktub dalam kitab-kitab mereka. Bahwasanya ini adalah apa? Ya, wali-wali Allah yang memiliki andil dalam mengatur alam semesta ini. Makanya apa? Mereka takut kualat dengan para wali. Karena apa? Wali itu yang mengatur alam semesta ini. Kemudian juga tau esir eh, dalam uluhiyah jelas, ya beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang telah mati, termasuk syirik uluhiyah. Syirik asma wa sifat, eh, di antaranya meyakini ada yang serupa dengan Allah dalam masalah sifatnya. Ini termasuk apa? Syirik dalam asma wa sifat. Meyakini misalnya bahwasanya ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah Padahal ilmu gaib itu hanya diketahui oleh Allah semata. Kullaya'lamu mantis samawati wal adil ghaiba ilallah. Katakanlah tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau ada orang mengatakan ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, selain Allah, maka ini adalah syirik dalam tauhid asma wa sifat. Eh, sekali lagi, tidak sah tauhidnya seseorang sampai dia berlepas diri dari tiga bentuk kesyirikan wayati yati bididdiha min anwa'i tauhidil wajib alaih dan wajib baginya untuk betul-betul mentauhidkan Allah dengan tiga bentuk tauhid tadi. yuwahidu fi rububiyati wa af'alihi. Wajib baginya untuk mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wa yuwahidu fi asma'i wa sifatihi. Mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Fala yasifu makhluqan bima ya, bima la ilal khaliq. Tidak boleh mensifati makhluk dengan apa-apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi, di antara sifat khususnya Allah hanya Allah yang tahu yang gaib. Maka kalau ada orang yang meyakini ada manusia yang tahu yang gaib, maka dia telah menyerupakan Allah dengan al-makhluk. Wa fi uluhiyati. Demikian pula wajib bagi seorang untuk mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya. Fala yasrifu ayyan min anwa'i ibadah li ghairihi, maka tidak boleh untuk memalingkan apapun dari bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. <clears throat> Ya, untuk edisi perdana ini saya rasa cukup sekian ya. Mungkin ada tanya jawab dulu karena juga ya ada sedikit gangguan di suara. Jadi eh, mohon maaf. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Ya, dulu. malu-malu di sini. Ya, kalau diamin sampai banjir soal. sini sini banjir makanan soalnya. Iya, dokter artinya dokter, eh terjemahnya doktor. Ya, kalau bahasa Arabnya bahasanya dokter. Ya mungkin kalau ada yang mau mutu kopi ya kitab aslinya ini sudah ada meser untuk difotokopi. Adanya kalau mau mutu kopi silahkan. Ini ada yang ya bisa untuk difotokopi. Ya bisa ya hubungi tuan rumah. Ya biar supaya paling tidak bisa konsen untuk ya biar nggak ngantuk-ngantuk ya kalau pegang buku ketahuan kalau jatuh berarti ngantuk Thank you. Ya, Di bisa mulai tegak begini ya, ini lama. Eh, ini di belakang Kok Iya. Hah? Ya apa kemarin tuh? Dimatikan ya apa? Matikan. Pause, pause. Ini berarti. Ini. Wah, tuan tuh. Eh? gak mau bola Ya, ada pertanyaan. Insya Allah jawab. Alhamdulillah. Kita nggak selesai menjawab. Ya, saya cukupkan sekian. Wa dakwana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.